Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Kita insyaallah kembali melanjutkan pembahasan kita mengambil faidah dari salah satu usul risalah muhimmah, risalah yang sangat penting, ringkas akan tapi sangat penting khususnya bagi para pemula untuk meniti pelajaran akidah dari risalah silsilah akidah yang diajarkan oleh para ulama. Kita telah menyelesaikan bicaraan poin yang pertama yaitu al-ilmu dan kita masuk pada pembicaraan yang kedua wal amalu bih. Kewajiban untuk senantiasa kita mengamalkan ilmu yang telah kita lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu tidak akan menjadi sebuah ilmu yang nafik tidak akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat apabila tidak diamalkan dalam kehidupannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita perlindungan. Berlindung agar tidak termasuk kelompok orang yang mereka beramal tanpa ilmu, itu orang-orang yang bodoh. Jangan sampai kita termasuk pula orang yang mereka ber, uh, ini berilmu akan tapi tidak beramal yang mereka dikatakan dalam surat Al-Fatihah dengan ungkapan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. al maghdub al-yahud yang mereka berilmu akan tapi tidak beramal. Dan abdalid an-nasara yang mereka banyak melakukan amal-amal takaruk kepada Allah Subhanahu wa akan tapi mereka tidak menegakkan amalnya dengan ilmu sehingga dua-duanya merupakan perkara yang menyelisih jalan yang lurus. Adapun asrat al-mustaqim adalah mereka berilmu dan ilmunya diamalkan dan mereka beramal dan amalnya tegak di atas ilmu. Itulah seorang muslim yang berada di atas asrat al-mustaqim. Sungguh orang yang mereka berilmu akan tapi tidak beramal berada dalam ancaman yang sangat besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun wahai orang-orang yang beriman Mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan? Sungguh besar kemurkaan Allah terhadap orang mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Ini ancaman dan ini peringatan keras terhadap orang mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Demikian pula bagaimana Allah swt mencela orang-orang Yahudi yang mereka memerintahkan manusia kebaikan akan tapi mereka tidak melakukan kebaikan yang mereka perintahkan. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Apakah kalian perintahkan manusia berbuat kebaikan sedangkan kalian lupakan diri Anda sendiri tidak melakukan kebaikan yang diperintahkan pada manusia sedangkan kalian membaca kitab apakah kalian tidak berakal ini celaan Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah ketika mencela mereka para ulama Yahudi yang mereka berilmu, yang mereka beramal, akan tapi mereka tidak mengamalkan, yang mereka berilmu akan tapi mereka tidak mengamalkan, maka Allah cela dengan ini himar, binatang yang identik dengan kedunguan. Masalul ladina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmil asfara. Orang-orang yang mereka, perumpamaan orang-orang mereka Allah berikan Taurat akan tapi mereka tidak mengamalkan isi kandungan Taurat. Maka mereka bagikan himar. Binatang yang dungu. Mereka ilmunya tidak berdampak kepada amalnya. Sebagaimana Allah katakan. Ini. Watlu alihim naba alladhi atainahu ayatina. Fangsalakha minha. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka tentang orang berita tentang orang yang telah Allah berikan kepadanya ayat. Akan tapi mereka kemudian itu dia lepas, dia tinggalkan, dia tanggalkan. Sehingga dia pun diikuti syaitan. Dan syaitan menyesatkan orang tersebut. Walau syi'na la rafa'nau biha. Seandainya apa, seandainya Allah ingin. Maka Allah akan angkat derajat dia dengan ilmu yang dia pertahankan itu. Akan tapi dia lepaskan ilmunya. Kemudian dia mengikuti awanasmunya dia maka dia pun Allah cela dengan celaan yang sangat buruk. Walau syi'na larafa'nau biha walakinnau akhlada ilal ardi wattaba hawa. Mereka lebih suka lengket di bumi, mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka lebih suka di tingkat yang rendah dengan mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah katakan, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ kalbi Perumpamaan mereka bagikan perumpamaan anjing Intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Anjing tetap menjulurkan lidahnya, baik Anda halau atau Anda biarkan. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT. lihatlah pula apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang mereka ini tidak mengamalkan ilmunya. Rajulun ustushida. Laki-laki yang mereka mati syahid di medan peperangan, zahirnya mati syahid. Warajulun taallama al ilma wa 'allamahu wa al Qur'an. Dan laki-laki yang mereka belajar ilmu hingga mahir lalu mengajarkan ilmu kepada manusia, dia membaca Al-Qur'an. Wa rajulun wasallahu alaihi wa atahu min asnafil mal kulli. Orang yang Allah berikan kepadanya berbagai macam pemberian harta dari berbagai macam jenisnya. Allah luaskan pemberiannya kepada orang tersebut. Tiga orang ini tentu orang yang sangat utama. Orang yang mereka ini yang pertama mati syahid, kedua baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, yang ketiga orang dermawan dengan hartanya itu. Tetapi karena tiga orang ini adalah orang yang mereka dalam mengamalkannya itu tidak ikhlas. Karena syarat ditegakkannya amal adalah setelah dia sesuai dengan ajaran agama harus ada keikhlasan. Maka ketika ilmu ini tidak diamalkan, ketika dia tidak ma, tidak ini menjadikan ikhlas bagi roh amalan tersebut, maka justru amalan yang hebat ini dia menjadi, menjadikan dirinya tiga orang yang pertama kali kata Allah awalu man tusa'ar ini orang yang pertama kali jahanam dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tiga orang tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, dan sungguh, orang yang mereka memberikan nasihat akan tapi tidak mengamalkan apa yang dia nasihatkan para orang tersebut. Kata seorang ulama Malik bin Dinar mengatakan di antaranya innal alima idza lam ya'mal bi ilmi seorang alim itu apabila dia tidak mengamalkan ilmunya zalat mauidatuhu 'alil qulub nasihatnya itu akan jatuh dari hati manusia. Kama yazulul qatru minas safa. Sebagaimana jatuhnya air dari batu yang licin. Akan lepas tanpa berbekas. Berkata ya Abu Darda, beliau mengatakan, La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Anda tidak akan pernah menjadi orang yang bertakwa sampai Anda menjadi orang yang berilmu wala takunu bil ilmi jamilan hatta yakuna amilan. Dan ilmu tidak akan menjadi indah apabila tidak diamalkan ilmu tersebut. Maka sungguh orang tidak akan dikatakan bertakwa kecuali berilmu dan tidak akan dikatakan orang berilmu kecuali orang yang mereka ini beramal dengan ilmunya. Berkata Ibnu Samak yang mengingatkan kepada kita semuanya kalimat yang sangat indah yang beliau ungkapkan yang mudah-mudahan kita semuanya merenung kalimat ini. Apa kata beliau? Kamu dakir billah nasin lillah. Berapa banyak orang yang mereka mengingatkan orang tentang Allah, dia sendiri lupa tentang Allah Swt. wa taala. Wa kam billah. Barang siapa berapa banyak orang yang mereka menakut-nakuti manusia agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala Wahuwa jari'un Allah. Dia sendiri orang yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kam talin bi kitabillah. Berapa banyak orang mereka membaca kitab Allah. Wahwa munsalihun an kitabillah. Sedangkan dia orang yang jauh dari kitab Allah. Membuang membelakangi kitab Allah. Melepas kitab Allah. Wa kam muqarribin ilallah dan berapa banyak orang mereka senantiasa mengajak manusia mendekat kepada Allah wa huwa ba'idun anillah dan dia orang jauh dari Allah Subhanahu taala dan sungguh kata Nabi pernah diajak untuk mereka keliling oleh Jibril di waktu malam Isra'nya Nabi melihat ada suatu kaum yang mereka digunting lidahnya dengan gunting dari api neraka man haula ya Jibril khotaba'u ummatik mereka ahli pidato di kalangan umatmu. Orang mereka mengucapkan yang tidak mereka amalkan. Yang mereka baca kitab dan tidak mereka wujudkan isi kandungan kitab. Kita berlindung kepada Allah Swt dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yang fa eh, wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabulah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.